Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Eh, perkenalkan nama saya Ahmad Jainuddin dari Kuningan. Eh, saya ingin menanyakan mungkin sehubungan eh, saya masih seusia remaja ya mungkin hal yang paling berat dalam masa remaja yang jujur yang saya alami juga itu mengendalikan hawa nafsunya entah itu hawa nafsu emosional entah itu hawa nafsu sahwat, apalagi di era perkembangan zaman sekarang informasi dari mana bisa dapat entah itu dari sosial media atau apa ya budaya dari luar yang yang bertentangan dengan akidah kita kan ya bertontonkan dengan uh, busana-busana yang menirukan aurat yang saya ingin pertanyakan uh, apa kiat apa supaya ya kita ya selaku umat muslim tidak terjerumus hal-hal yang jurang yang maksiat apalagi terjerumus pada hal-hal perjinahan dan katanya kalau kita zina itu kan hukumnya juga besar kita tidak dipanjung atau dihukum sempat anti ya pak terus eh, hal zina seperti apa yang dipanjung seperti itu terus mungkin satu lagi pak pertanyaannya kita mengetahui bahwa riba itu haram dan bercampur dengan apa yang bukan muslimnya juga haram tapi kita terus melakukannya dan kita sadar kita taubat udah gitu ngelakuin lagi taubat lagi nah bagaimana pandangan seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya sama, saya pertanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masalah syahwat ataupun emosi kalau masalah emosi tidak hanya dimiliki anak muda Kadang usia tua pun menjadikan emosinya tinggi. Apalagi di saat eh, yang dituduh adalah darah nanti. Tegangan apa tekanan darah, tekanan. Ada di masalah jiwa sebenarnya, di dalam jiwanya yang tidak bisa menahan emosi amarah. Ingat Nabi la taghdab, kau jangan marah. Dan itu termasuk jihad yang paling besar bagaimana kita bisa menahan amarah untuk tidak buru-buru marah. Dan jika ternyata kita marah, hendaknya kita mudah untuk memaafkan, tidak masuk dalam bab dendam kusumat yang menjadikan musibah lebih besar lagi, mewujudkan amarahnya dalam bentuk eh, pelampiasan-pelampiasan yang merugikan orang lain. Naudzubillah. Jadi harus belajar untuk menahan marah dan hawa nafsu. Kita ingin ridho Allah. Bahkan riwayat-riwayat orang-orang yang sabar dan juga yang disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran ahli surga yang orang-orang bertakwa yang tempatnya surga wasari ila mafiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin bersegeralah menuju surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa dan disifati oleh yang bertakwa di sini adalah bukan orang yang tidak pernah marah tapi orang ada marah lalu ditahan wal kadhiminal ghaidha orang yang menahan amarah dan menahan amarah ternyata tidak cukup bisa muncul lagi kalau belum kita dipangkas sekaligus wal minal ghaidha dan orang yang menahan amarah menahan amarah jangan kita spontan sedikit dikit marah emosi kebakar setelah wal minal ghaidha wal 'afina anin nas setelah kita menahan saya tidak boleh marah kemudian setelah itu wal 'afina anin nas memaafkan orang yang berbuat salah 'afina memaafkan lapang dada dan itu ada kemuliaan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak manusia kita maafkan. Karena itu sifat sifatnya orang-orang besar adalah lapang dan mudah memaafkan. Kemudian di saat kita memaafkan pun kadang masih ada sisa-sisa amarah. Hapus bersih korek sekaligus sekalian bersih yang namanya sisa amarah dengan wallahu yuhibbul muhsinin berbuat baik dengan orang yang membuat marah kita tadi. Luar biasa. Ini pendidikan dalam Islam. Kasih duit. Gitu. <laughs> Kalau kita marah sama seorang, waduh, pokoknya saya bersumpah demi Allah, kalau ada orang bikin marah sama saya tak traktir pakai bakso, pakai mie, kasih duit seratus ribu atau apa, biar nggak berani marah lagi. Waduh, kena duit nanti saya. <laughs> Bukan begitu juga caranya. Ini hanya sekedar eh, tambahannya. Akan tapi menahan hawa nafsu itu penting. Jangan ya sampai lampiaskan dalam batu. Kalaupun ternyata anda adalah orang yang mudah emosi, tapi harus anda tumpangi dengan tadi. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Itu adalah urusan emosi. Ada pun masalah syahwat. Itu juga bukan untuk anak-anak muda saja. Orang tua pun juga umumnya urusan syahwat. Urusan syahwat. Tetapi pendidikan dari Nabi luar biasa urusan syahwat adalah di dalam Al-Quran disebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absorihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absorihinna untuk memangkas syahwat itu adalah untuk menjauhkan kita dari terpedaya tertipu oleh syahwat adalah ghaddul basar menjaga mata mata itu sangat penting Mata itu yang akan menjadikan orang punya angan macam-macam. Kadang sudah tidak terlihat di mata, tapi gara-gara dilihat oleh mata, akan ke bawah sepanjang waktu. Gara-gara pandangan. Terlihat aurat suatu ketika. Tersingkap aurat, matanya melihat. Akan membekas di hatinya. Sementara matanya pun mungkin sudah buta, tidak bisa melihat lagi. Tapi kenangan itu akan masih terbawa, terkenang-kenang, sehingga akan dibawa dalam kehidupannya. Sehingga perlu sekali kita menjaga mata. Kalau sudah masuk memang susah. Sehingga ini orang cerdas dalam dunia medis pun demikian. Maksudnya menjaga lebih bagus daripada mengobati. Biasakan untuk menjaga mata. Kenali syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Selagi tidak boleh kau lihat, jangan kau lihat. Jangan main-main, jangan ngentengin. Ah, enggak apa-apa, sekali-kali. Oh, enggak. Sekali kau melihat, akan tapi anganmu tidak sekali. Akan tapi terus nempel bersama kesadaranmu. Jadi, hudul basar, jaga mata. Itu berlaku bagi siapapun, laki dan perempuan. Tua dan muda. Semakin orang bisa menjaga matanya, semakin aman hatinya. Orang yang hidup di pelosok yang tidak pernah lihat aurat lebih adem. Tapi di saat di kota yang setiap saat melihat sesuatu, dia akan lebih punya pikiran yang aneh-aneh. Apalagi zaman-zaman rusak, zaman-zaman tidak karu-karuan dengan ber, ber, ber, dengan kemajuan teknologi, ada yang namanya internet, televisi segala macam, lihat semakin kacau lagi. Tetap ghadul basar adalah kunci. Kemudian di saat ada orang bangkit syahwatnya, tentunya itu tidak cukup juga dengan ini. Ilmu takut bahasanya zina adalah hina. Zina adalah kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Tidak akan terjadi perzinaan kecuali kaum rendahan. Hanya orang rendah yang terjerumus dalam zina. Kaum rendah. Sehingga pada zaman Nabi ada seorang wanita, ada kaum wanita diajak berbaikat oleh Rasulullah. Berbaikatlah kalian wahai wanita bersamaku, denganku. Berbaik untuk apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Allah tasrikna. Jangan kalian mencuri. Baik, mungkin wanita mencuri. Mungkin seorang mencuri. Yang kedua Nabi Allah taznin. Jangan sampai kalian berzina. Kaget mereka. Suruh berbehat sesuatu yang mustahil terjadi. Ya Rasul atazdil hurratu, kata Hindun. Apakah mungkin orang merdeka, orang mulia seperti kami melakukan zina? Jadi di kalangan kaum mulia, zina tidak kebayang terjadi. Hanya di kaum rendahan saja, perzinaan terjadi. Kaum mulia tidak kebayang. Sehingga di kalangan orang mulia, komunitas wanita mulia membicarakan kaum laki-laki sangat rendah. Di komunitas kaum laki-laki mulia membincangkan tentang wanita adalah rendah. Karena mulia. Apalagi yang namanya perzinaan. Cuma namanya manusia bermacam-macam karena pergaulan. Menjadi rendah masyarakat tersebut. Zina terjadi sana-sini. Semoga Allah berikan kesadaran lalu tobat. Baik, akan tapi di saat kita kita harus takut zina dulu. Masalah zina, mukadimah zina jangan main-main kehinaan dan yang namanya aib zina bukan seperti orang kafir lalu masuk Islam muallaf, mulia. Ada orang kafir masuk Islam, apa yang terjadi? Sanjungan. Oh, dulu adalah seorang Nasrani begini, seorang ini tiba-tiba masuk es Islam mulia. Akan tapi kalau namanya zina itu eb yang akan nempel di jidatnya, di jidat keluarganya semuanya sampai kapan pun akan dikenang. Nauzubillah. Berzinaan. Dia dulu berzina. Ugh. Berzinaan adalah hina dan hina dan hina. Urusan syahwat. Harus takut jangan sampai kita masuk bab itu. Kalau ada yang kepleset pada zina, Allah Maha Pengampun. Segera bergegaslah kembali kepada Allah. Sesali itu semuanya. Istighfar dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia tanda dirimu adalah orang yang punya rasa malu dan mulia. Tapi kalau sudah orang tidak pernah malu dengan perzinaan, dia betul-betul rendah di dasar kerendahan. Sehingga Islam mengajarkan bagi siapapun yang ingin bertobat, cukup tutup aibmu. Selesai. Itu tanda engkau akan pindah tempat dari kerendahan menjadi kemuliaan. Yang semula kau menganggap zina adalah biasa, sekarang kau tobat sehingga kau naik pangkat merasa zina adalah hina sehingga tidak boleh orang yang mendengar, sehingga ditutup ayat tersebut. Itulah cara yang hebat. Jangan bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia yang pernah kepleset dalam zina. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni tapi bisanya hanya merendahkan. Dan mungkin menyebar aib. Tutup aib itu pendidikan dalam Islam. Ini ini pendidikan tentang zina. Kemudian di saat orang bangkit syahwat, ada pendidikan dari Nabi SAW. Sesaat syahwat normal, orang normal, semua normal. Sesaat ada gejolak, nafsu atau syahwat. Dan syahwat adalah fitrah. Syahwat bukan aib. Allah memberikan kepada manusia syahwat dan itu bukan celah dan aib. Akan tapi ingat bahwasanya Allah tidak memberikan kepada seorang hamba syahwat kecuali Allah juga telah memberikan cara penyaluran yang mulia dan sangat mulia yaitu dengan pernikahan yang halal. Semua syahwat yang Allah berikan Allah berikan cara menyalurkan yang benar. Baik. Di saat belum ada oh, di saat belum ada cara atau sarana untuk menyalurkan syahwat, sementara syahwat tumbuh, maka Allah juga mengajarkan. Rasulullah mengajarkan bagaimana di saat ada orang ada syahwat. Mulai dari kita berwudu dan seterusnya, kita berzikir menyebut nama Allah. Mudah. Kita syahwat bangkit, ngambil air wudu, keluar dari tempat yang bangkit syahwat, maka selesai dengan air wudu, baca Al-Qur'an hilang. Cuman permasalahan itu sahabat itu ada dua. Ini loh. Kalau syahwat yang datang kepadamu dengan tiba-tiba, begitu mudahnya engkau untuk menghilangkannya. Tiba-tiba kita suatu ketika melihat seseorang oh, bangkit syahwat tanpa sengaja, uh, langsung astagfirullahaladzim, baca Al-Quran, hilang itu semuanya. Tapi yang problem ini penyakit zaman sekarang, syahwat yang dicari-cari. Long syahwat dicari gimana mau diusir, ini problem kita anak muda zaman sekarang. Sahabatnya dicari sudah begitu mengambil air wudhu. Saya puasa terus. Kata Nabi mengatakan, Manis tato abang kumul ba'afalitas zawat. Kalau ada orang sudah pengen menikah, mampu, dia nikah. Kalau ternyata nggak kuat sementara syahwat bergelar terus, wal yasum. Kalau syahwatnya bergelora terus, wal yasum. Hendaknya puasa. hula wijak, Sebab puasa membentengi. Ada orang berkata, saya puasa terus, tapi syahwat saya terus naik. Bukan salah resepnya Nabi, tapi salah batamu yang tidak pernah menjaga untuk tidak melihat yang mengundang syahwat. Makanya kalau sahabat yang tiba-tiba datang begitu mudah untuk dihentikan. Bahkan mungkin kita ngomong dengan ibunda kita sudah hilang. Kita ngomong dengan guru kita sudah hilang. Kita ngomong dengan kawan sudah hilang. Kalau itu sahabat yang datang tiba-tiba. Tapi kalau sahabat dicari di kamar sendiri yang lihat gambar-gambar yang tidak-tidak. Atau seterusnya. Atau telepon dengan yang bahasa ya. Kalau sahabat yang dicari gimana mau diusir? Dan kita perlu amanat dengan diri kita sendiri. Kalau sahabat yang diundang maka susah untuk diusir. Maka jangan mengundang syahwat. Dengan siapa engkau tidur? Apa yang kau ada di laptopmu, apa yang ada di HPmu, amanah di hadapan Allah dan jangan main-main. Makanya kita sangat uh, terkaget dengan fatwa-fatwa picisan orang berkata bahwasanya nggak apa-apa melihat-lihat begitu kan bukan sesungguhnya. Loh orang Bukan gambar yang sesungguhnya. Hanya orang begini kalau melihat film gambar begitu nggak bangkit syahwat orang. Lah kalau gila sudah marfuul qalam orang gila nggak dosa memang. Jadi ada orang katanya, oh saya sih biasa ngelihat gambar-gambar begitu, dan tidak masalah. Oh ya, kamu gila sudah. Gila, gila sudah. Kalau gila sudah, nggak sholat pun nggak dosa. Orang gila. Kalau orang normal, bos, kayak mana nggak bangkit syahwat? Ngelihat gambar yang Masya Allah, jadi eh, bangkit. Maka syahwat yang kita cari-cari, susah untuk kita usir. Maka dari itu, ayo, kita jauhkan dari itu semua. Di antaranya untuk menghindar pergaulan yang baik kawanmu siapa lu kawan tuh mengganggu kadang-kadang sekarang zamannya WA zaman kadang dikirim gambar yang enggak-enggak foto yang enggak-enggak dan sebagainya amanat jangan seksa dirimu dengan sesuatu yang hanya kalau orang tahu takut kepada Allah lalu ternyata sisi lain orang yang katanya takut neraka Allah tapi sisi lain tidak pernah menjaga matanya seperti orang di siang hari bulan Ramadan siang hari lagi puasa tak taunya bikin es yang seger banget Gimana? Ngenes lah. Siang uas seger pakai seluruh es batunya jernih terus ambra. Ya begitu. Kalau lagi puasa singkirkan itu. Kamu belum punya pasangan, jangan main-main. Bahkan setelah punya pasangan pun jangan juga kita sering melihat yang demikian itu. Karena itu ada, ah, ini, ini ada sebagian orang juga fatwa bahasanya. Kalau kita melihat film-film begituan, kalau dengan istri kita nggak apa-apa. Eh, ini juga fatwa pisisan yang merusak. Ketahuilah, jangan sampai bangkitnya syahwatmu karena sesuatu yang lainnya. Ini adalah problem. Bahkan mungkin pada kesimpulan ternyata yang di istrinya tidak seperti yang dilihat. Sehingga kurang semangat kepada pasangannya. Sehingga itu muncul pikiran yang enggak-enggak awal kehancuran. Biarpun dengan pasangan. Itu bukan tontonan. <laughs> Bukan tontonan orang-orang mulia. Ini hanya tontonan rendah. Makanya suatu ketika ada orang berkata, ya nggak apa-apa kalau untuk bangkitkan syahwat suami istri. Jadi ada suatu ketika orang berkata bahasanya, saya tidak bisa menggauli istri saya kecuali saya sudah melihat film porno. Berarti kan tersinggung seharusnya sang istri. Berarti istrinya sudah tidak bisa membangkitkan syahwatnya lagi sudah. Karena sudah terlalu nggak karu-karuan mungkin. Nah buktinya ada bangkitkan, mestinya begitu. Istrinya tersinggung, mestinya. Padahal bukan karena istrinya kurang cantik, bukan karena yang dilihat adalah film yang tak naudzubillah film yang namanya film. Bahkan mungkin katanya ada film dengan cara yang macam-macam sampai suatu ketika ada seorang istri ngadu, saya diajak nonton sama suami saya, katanya ustadz kan nggak apa-apa. Ternyata setelah saya nonton saya harus melakukan niru seperti itu semuanya. Sementara saya tidak bisa memenuhi kata istri kata suami saya, kamu nggak benar kamu. Eh, ini kan apa? Kebusukan dan itu bukan tontonan yang baik. Dan harus sadar kita semuanya. Sudahlah jangan dengan fatwa picisan, fatwa ngaco itu. Kalau ada seorang ustadz senang nonton itu sudahlah di, untuk dirimu sendiri dan takut kepada Allah, enggak usah disebar kepada jamaahnya. <laughs> Alhamdulillah. Ini adalah problem juga. Merau, merusak, mengganggu. Ini adalah urusan syahwat. Baik, jaga mata. Setelah di saat ada bangkit syahwat, segera dekat kepada Allah, berwudu, sholat. Dan jangan mengundang syahwat. Kalau engkau mengundang syahwat, engkau mengundang syahwat akan susah engkau usir. Karena syahwat kalau sudah datang luar biasa. Baik, tapi kalau sahwat yang datang tiba-tiba, begitu mudahnya Anda mengusirnya. Allah alam bisawab. Kemudian ada orang masih berurusan dengan riba, kemudian kok dia masih terus berada di dalam kubang kehinaan riba tersebut, ketahuilah, semoga Allah berikan kesadaran. Yang pertama memang dasar kunci untuk kita selamat adalah tahu kalau itu berbahaya. Kalau orang tidak tahu kalau itu haram dan tidak berbahaya, kalau orang tidak tahu itu berbahaya atau haram, dia tidak akan pergi dari tempat tersebut. Seperti orang yang masuk gua yang tidak melihat tanda-tanda bangkai dan tulang belulang maka dia tidak akan keluar dari tempat tersebut. Orang yang tidak mengerti bahasanya itu haram mungkin dia akan menikmati hal tersebut. Jadi kunci pertama adalah tahu itu adalah haram, ini adalah awal langkah ilmu. Baru setelah itu diresapi, dihayati ilmu akan menjadi ilmu yang mendatangkan khasyah. Aku tahu bahasanya riba adalah haram, aku masih dari kubang riba. Di kubang kehinaan. Mencuri haram. Ini haram. Aku masih berada di kubang kehinaan. Tapi kenapa aku masih sering melakukannya? Nah, sadar dulu pokoknya. Baru setelah itu minta bantuan kepada Allah dan adukan kepada Allah kelemahan kita menghadapi hawa nafsu kita itu. Karena yang memiliki hawa nafsu adalah Allah. Yang menciptakan hawa nafsu adalah Allah. Maka kita ngadu kepada Allah. Ya Allah, aku tahu riba itu adalah haram. Tapi kenapa aku masih sering berurusan dengan riba? Ya Allah, ngadu, ngadu kepada Allah. Dan terus adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kebencian kita kepada sesuatu yang diharamkan, maka nanti akan ada kesempatan mudah bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang sesuatu kehinaan tersebut. Bahkan ada sebagian para kekasih Allah, dia menghindar dari maksiat perlu waktu yang lama. Ada setahun, dua tahun, ada yang seminggu selesai. Akan tapi ingat, jangan terlintas di hati menikmati sesuatu tersebut. Dan tanyakan, mungkin dia pernah menangis. Kalau anda sudah pernah menangis, insya Allah anda akan cepat terentaskan dari kehinaan tersebut. Akan terangkat dari kehinaan tersebut. Tapi kalau ternyata dia masih menikmati. Apalagi orang yang berhelah, berhujah, cari pembenar. Waduh, gak bakal bisa benar sepanjang waktu, sepanjang hidup. Sudah dikasih itu ada harimau bisa mati. Wah, harimaunya sudah mati. Mungkin ini bangkainya yang mati. Dikasih hujah, kayak hujah lagi. Ini repot paling orang. Tidak ada insyaf. Dikasih tahu haram, cari ulama yang tidak mengatakan haram. Ketemu ulama su. Ulama yang enggak benar. Akhirnya sesuatu yang semula haram menjadi tidak haram, hancurlah. Jadi akan tapi orang insya luar biasa muda. Ada orang mengatakan ini haram tapi aku masih berada di kubang keharaman. Ngadu kepada Allah, Allah akan angkat orang tersebut. Allahu a'lam bisawab